Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan kitab ini berisi tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan masih kita pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir beriman dengan hari akhir dan kemarin sudah kita mulai pembahasan tentang beriman dengan as beriman dengan asirat yaitu jembatan yang akan dipasang di atas jahanam dan kita sudah sampai pada penyebutan beberapa dosa besar yang bisa menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam neraka yaitu ketika seorang muslim melewati jembatan sirat tersebut maka di sana ada sebagian orang kita berlindung kepada Allah semua kita bukan termasuk mereka yang mereka terjerumus ke dalam neraka karena sebab dosa dan juga maksiat yang dia kerjakan di dunia. Dan sudah kita sebutkan sebagian dosa-dosa tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan penyebutan dari di antara dosa-dosa yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Di antaranya adalah ketidakikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Ketidakikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya qalabul ilmi asy menuntut ilmu agama ini adalah di antara amalan yang paling afdal. Di antara amalan yang paling afdal. Dan sebagian selalu mengatakan qalabul ilmi la ya'dilu syai' ila farusati an-niyyah. Ila farusati an-niyyah. Sesungguhnya menuntut ilmu agama ini adalah amalan yang tidak bisa disaingi dengan amalan apapun amalan yang lain dulu dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan Ida khalusatin niat, apabila dia niat dengan ikhlas. Itu apabila niatnya di dalam menuntut ilmu agama adalah niat yang ikhlas dan niat yang ikhlas di antaranya adalah keinginan seseorang untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya Macam majelis majelis ilmu dengan niat di dalam hatinya adalah untuk raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi mengangkat kebodohan eh, yang ada pada dirinya dan juga kepada diri orang lain makanya adalah di antara bentuk niat yang ikhlas di dalam mengambil ilmu demikian pula di antara niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut ingin mendengar ayat mendengar hadis Rasulullah SAW dan niat di dalam hatinya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Makanya adalah termasuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apabila seseorang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, niatnya seperti ingin berbangga-banggaan di hadapan seorang ulama, atau ingin menghilangkan orang yang bodoh, membodoh-bodohi orang yang bodoh. Makanya adalah termasuk ketiga ikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang menuntut sebuah ilmu Yang seharusnya ilmu, ilmu tersebut Digunakan untuk mencari wajah Allah Dia tidak mempelajarinya Kecuali untuk mencari bagian dari dunia. Jadi mencari ilmu agama tujuannya untuk dunia, padahal seharusnya ilmu agama digunakan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Dia mencari ilmu agama untuk dunia. Maka beliau mengatakan, Lam yajid urfal jannati yawmal qiyamah. Maka orang yang demikian tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Mencium saja dia tidak tidak akan tidak akan mencium bau surga apalagi memasuki surga demikian ya dan ini adalah ancaman bagi orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan ada hadis seperti ini isinya adalah tahdid isinya adalah wa'id isinya adalah ancaman bagi seseorang supaya dia menjauhi amalan ini. Dan ini bukan berarti bahwasanya orang yang ada di dalam dirinya rasa tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama kemudian dia adalah orang yang kafir dan dia tidak akan masuk ke dalam surga maksudnya bukan demikian tapi ini adalah ancaman dan maksudnya adalah dia bukan termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam surga. Jadi tidak masuk ke dalam surga maksudnya dia bukan termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga. Artinya dengan apa yang dia lakukan ini ada kemungkinan ini sebagai sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan tidak termasuk orang yang langsung masuk ke dalam surga. Dia ada terlebih dahulu. Apabila Allah SWT menghendaki Dimaksud dari hadis ini demikian pula hadis yang semacamnya seperti hadis yang kita sebelum sebelumnya kita sebutkan tentang ancaman orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Mari kita sebutkan yang hadir. Ya, siapa yang tahu ancaman orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Apa ancamannya? Tidak akan masuk surga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama-tama masuk surga. Artinya dengan sebab ini dia diangkat terlebih dahulu. Apabila Allah SWT menghendaki dan dia apabila seorang muslim maka tempat kembalinya kelak adalah jannah, adalah surga ya tetapi karena sebab dosa yang dia lakukan kemudian Allah SWT tidak mengampuni dosa tersebut akhirnya dia terjerumus ke dalam ke dalam neraka ini dalam penjelasan para ulama termasuk di dalam di sini ancaman bagi seorang wali ilmu seorang penuntut ilmu yang dia tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama ada ancaman dengan ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu tidak akan mencium pengusulnya masih adalah bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan perkara ini adalah termasuk dosa besar. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Dan di antara dosa yang lain yang perlu kita waspadai dari ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka dan tergelincir ketika dia melewati jembatan as adalah bunuh diri. Ya, bunuh diri. Itu termasuk dosa besar. Dan orang yang melakukannya diancam dengan masuk di dalam neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu فهو في نار جهنم يتردى فيه khalidan, مخلدا fiha abada." beliau mengatakan barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung melemahkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya yaitu untuk bunuh diri fahuwa fi nari jahannam maka orang tersebut akan masuk ke dalam jahannam khalidan mukhalladan fina yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha maka dia akan terjun ke dalam jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya abadan, ya selama-lamanya. Dan ini menunjukkan tentang bahwasanya perilaku ini atau amalan seperti ini adalah termasuk dosa besar. Karena ada ancaman bagi pelakunya dengan neraka dan setiap dosa yang diancam pelakunya dengan neraka di dalam dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang sahih maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar. Kemudian beliau mengatakan wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasammuhu atau fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada dan barang siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya maka racun tersebut kelak akan berada di tangannya Ia tahassahu fi nari jahannam dan dia akan meminum racun tersebut di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya kemudian mengatakan man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yajau biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi dengan pedang atau dengan pisau misalnya maka kelak pisau tersebut akan berada di tangannya dan dia menusuk-nusuk perutnya di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama selama lamanya dan dari sini saya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ucapan beliau khalidan mukhalladan fiha abadan maksudnya adalah lama di dalam jahanam. Dan kalau dia adalah seorang muslim maka dia telah akan keluar dari jahanam. Karena di dalam hadis yang lain dan kewajiban kita adalah mengumpulkan antara hadis. Jangan sampai kita hanya mengambil satu hadis dan juga meninggalkan hadis yang yang lain. Karena ini adalah sebab kesesatan. al sunnah wal jamaah di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, maka mereka mengumpulkan dalil terlebih dahulu, lalu setelah itu mereka menyimpulkan. Dan ketika mereka mereka melihat dalil yang lain, maka disebutkan bahwasanya telah akan keluar dari neraka seseorang yang di dalam hatinya sekecil apapun berupa keimanan. Selama ini adalah seorang muslim, orang yang beriman, yang meskipun banyak dosanya, dan sekecil apapun keimanan yang ada di dalam hatinya maka dia telah akan keluar dari dari neraka ya bagaimanapun besar dosa yang dia dia lakukan dia adalah akidah atau sunnah wal jamaah dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhruju minha man kana fi qalbi. Kalau nabdil bil iman. Maka Rasulullah saw. alaihi wasallam akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sekecil darah pun dari keimanan. Yang dimaksud dengan darah adalah semut yang kecil. Semut dan dia adalah semut yang yang kecil. Meskipun di dalam hatinya ada keimanan yang sebesar semut yang kecil maka dia akan keluar dari dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga ya ini adalah makna dari ucapan Nabi SAW di dalam hadis ini dan ini adalah ancaman bagi orang yang bunuh diri dan seorang muslim ya dalam dia beriman dengan takdir bagaimanapun masalah yang dia hadapi baik masalah keluarga, masalah anak, masalah harta, masalah yang lain, masalah dakwah maka tidak boleh dia mengambil jalan pintas adalah membunuh dirinya karena jasa kita adalah amanah jasa kita adalah amanah dari Allah SWT harus kita jaga jangan sampai kita membunuh diri hanya gara-gara sebuah masalah dunia dan takdir Allah SWT di antaranya ada yang khair ada yang dan kita diperintahkan untuk beriman dengan seluruh takdir Allah SWT. Di dalam termasuk rukun iman yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan seorang mukmin mengetahui bahasanya tidak terjadi di dunia ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya musibah yang menimpa kita atau yang menimpa lingkungan kita maka semuanya itu adalah dengan masyiah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ma asaba ma asaba min musibatin illa bi idznillah tidaklah menimpa semua musibah Begitu yang menimpa harta kita menimpa diri kita menimpa anak kita illa biiznillah kecuali itu dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah yaitu beriman yakin bahwasanya ini semua adalah dari Allah SWT dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin izin Allah yahdi qalbahu maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ya barang siapa yang meyakini dan mengetahui bahwasanya itu dari Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Itu dijadikan hatinya hati yang yang sabar. Baik. Kemudian setelahnya di antara dosa yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka adalah membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa tanpa hak. Itu tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah yang sudah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, makanya adalah termasuk dosa besar. Dan Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Allah mengatakan dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja dan seorang mukmin ini diharamkan untuk dibunuh ya seorang mukmin diharapkan untuk dibunuh termasuk diantaranya hartanya kehormatannya juga tidak tidak boleh kita rusak barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'amidan itu orang Islam muta'amidan dengan sengaja fajazahu jahannam maka balasannya adalah jahannam ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja khalidan fiha dia kekal di dalamnya dan Allah akan murka kepada orang tersebut dan melaknatnya dan menyediakan baginya adab yang besar dan ini semua menunjukkan bahasanya pelaku pembunuhan kepada seorang mukmin dengan sengaja maka dia mendapatkan ancaman sebagaimana dalam ayat ini. Yang pertama jazaa'u jahannam. Balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan maksud dari kekal di dalamnya di sini dijelaskan oleh para ulama sebagaimana hadis tadi yaitu tinggal di sana dalam waktu yang sangat panjang. Tinggal di sana dalam waktu yang sangat panjang. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya seorang muslim yang meskipun ada keimanan yang kecil di dalam hatinya, maka dia akan masuk dalam ke dalam surga. Khalidan fiha wa ghadibullahu alaihi. Dan Allah akan murka kepada orang tersebut. Wala'anahu dan Allah akan melaknatnya. Jadi maksud dengan al lana adalah dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kemudian Allah akan menyediakan baginya azab yang besar. Dan ini semua menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian tentang besarnya dosa membunuh mukmin secara sengaja. Dan seorang muslim hati-hati yang sampai dia menumpahkan darah yang sudah dijaga oleh Allah, yang sudah diamankan oleh Allah SWT tanpa hak dan setelahnya di antara dosa-dosa yang berbahaya dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka adalah memakan riba. Adalah memakan riba. Dan Allah SWT telah mengharamkan riba. Demikian pula Rasulullah SAW. dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan dalam kalian bertakwa kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jelas di dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan riba. Tidak adalah termasuk dosa besar. disebutkan di dalam hadis bahwasanya dosa riba yang paling kecil ini sebanding dengan dosa orang yang menzinai ibunya sendiri. Ini adalah dosa riba yang paling kecil. Lalu bagaimana dengan ya dengan dosa riba yang lebih besar dari itu dan lebih besar dari itu. Kemudian di antaranya di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah menggambar makhluk yang bernyawa menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia atau misalnya e, hewan dan melukisnya maka ini adalah termasuk dosa besar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya indallah di sisi Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat adalah al-musawwirun yaitu para pendamar. Nah, yang masuk dengan gambar di sini adalah Zadul Arwah, yaitu yang memiliki arwah seperti gambar manusia maupun gambar haiwan maka ini diharamkan untuk dilukis. Adapun yang tidak memiliki nyawa ya seperti gunung dan apa lagi pohon misalnya atau uh, apa langit atau matahari maka yang demikian tidak masalah. Yang dilarang adalah melukis makhluk yang bernyawa dan ini masuk di dalam ancaman yang ada di dalam hadis ini. Ini setelahnya di antara dosa-dosa yang bisa membahayakan seseorang adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Itu tidak menutup auratnya yang diperintahkan di dalam syariat untuk ditutup. Maka ini bisa menjadi penyebab terjerumusnya dia, tergelincirnya dia ke dalam ke dalam neraka. Dan di dalam sebuah hadis رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذان صنفان من أهل النار لن أراهما قوم معهم سياق كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات أميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة اليخت المائله la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la كذا min masirati kala wa kala. Beliau mengatakan sinfani min ahli Ada dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma aku tidak pernah melihat keduanya. Artinya tidak pernah melihat dia orang yang demikian keadaannya. Yang pertama adalah qawlun ma'ahum siyamun ka'adnabil baqar. Yang pertama adalah sebuah kaum yang dia memiliki cambuk ka'adnabil baqar seperti ekor sapi. Jadi cambuk yang dia miliki seperti ekor sapi yang beribuna bilan nas dan dia menggunakan cambuk tersebut untuk memukul manusia. yang orang tersebut adalah orang yang zalim orang yang boleh mengukur manusia dengan cambuknya. Kemudian golongan yang kedua yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang kasiatun alias yang dia berpakaian tetapi telanjang berpakaian seperti manusia yang lain tetapi dia telanjang maksudnya adalah dia tidak menutupi awalnya karena di sana ada aurat wanita yang diwajibkan untuk ditutupi oleh wanita tersebut. Dia memakai pakaian tetapi tidak menutup auratnya. Ada sebagian yang dibuka atau ada sebagian yang tipis atau ada sebagian yang yang terlalu ketat sehingga kelihatan auratnya. Maka dia berpakaian tetapi pada hakikatnya dia telanjang. Mumilatul ma'ilat. Ya dia mau palingkan manusia dan mereka sendiri berpaling artinya mereka memiringkan manusia dan mereka sendiri adalah wanita-wanita yang miring artinya wanita yang menyimpang menjadikan laki-laki tergoda demikian pula mereka adalah orang yang adalah wanita yang menyimpang ru'usuhunna ka'asnamatil bukti atau ka'asnimatil bukti. kepala mereka seperti bulu-bulu unta. Kepala mereka seperti bulu-bulu unta al-ma'ilah yang miring. Dan ini menunjukkan tentang sifat wanita-wanita tersebut yang mereka tidak menutup auratnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan la yadkhulna al-jannah. Wanita-wanita tersebut tidak masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha dan mereka tidak akan mencium mana surga dan sesungguhnya bahwa surga ini tercium dari arah atau dari jarak sekian dan sekian. Dan ini menunjukkan ancaman bagi orang yang sifatnya demikian. Yang pertama adalah orang yang zalim yang dengan cabutnya dia mencabut manusia. Kemudian yang kedua adalah wanita-wanita yang sifatnya mereka berpakaian tetapi telanjang, yaitu tidak menutup auratnya ya para wali, para bapak, para orang tua, para suami, maka adalah dia menasihati putrinya dan juga menasihati istrinya dan menasihati orang-orang yang berada di bawah bimbingannya supaya mereka menutup auratnya menutup aurat yang diwajibkan atas mereka para wanita. Nah, ancamannya keras di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhuluna al-jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan ancaman dan sudah kita sampaikan tadi ancaman seperti ini maksudnya adalah mereka tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam ke dalam surga. Artinya ini adalah dosa dan bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam ke dalam neraka. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Tapi hadis ini adalah hadis yang yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelah itu di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ara'aita an-nar ara'aitu an-nar an-nar aku melihat neraka fa idza aktsaru ahliha an-nisa yadkhulna beliau mengatakan aku melihat neraka atau uritu an-nar aku diperlihatkan neraka maka aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduknya adalah an-nisa Aku melihat sebagian besar penduduknya adalah dari kalangan wanita yang furna yang mereka mengingkari. Yang sifatnya adalah yang furna mereka mengingkari. Para sahabat radhiyallahu ketika mereka mendengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Maka mereka bertanya, ayat furna billah. Apakah mereka para wanita tersebut oleh Allah mereka masuk neraka karena kufur dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala Qal maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurna al-ashir mereka ingkar kepada al-ashir maksud dengan al-ashir di sini adalah suaminya wa yakfurna al-ihsan law ahsanta bila ihdahunna ad-dara fi ma ra'at minka syai'an قالت ma رأيت minki أو ما رأيت منك خيرا قط Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka mengingkari kepada suami-suaminya Mengingkari kepada suami-suaminya Mengingkari kebaikan Dan beliau menjelaskan Seandainya engkau berbuat baik kepada Salah seorang di antara mereka Ad-Dahra dalam waktu yang panjang Kemudian dia melihat darimu semua kejelekan yang kita melakukan sesuatu yang tidak membuat dia senang atau yang mengecewakan dia padahal selama ini kita sudah berbuat baik kepada wanita tersebut kepada istri kita tersebut Qala kemudian dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari sedikit pun dari dirimu Artinya hanya gara-gara satu kejelekan yang kita lakukan atau kita berbuat salah misalnya, kemudian dia melakukan seluruh kebaikan yang selama ini kita berikan kepada kepada dia. Ini adalah termasuk yang kufur nikmat. Ini adalah termasuk kufur kepada nikmat yaitu mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami dan ini adalah sebab masuknya wanita tersebut ke dalam apa? ke dalam neraka karena iya, itu seorang muslimah khususnya seorang uh, istri maka adalah dia berhati-hati dan menjaga hak suaminya dengan benar dan dalam dia pandai berterima kasih dan bersyukur kepada suaminya jangan sampai hanya karena satu perkara atau dua perkara kemudian dia menghindari kebaikan yang dilakukan oleh suaminya selama ini karena ini adalah sebab masuknya para wanita ke dalam neraka dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya wanita-wanita adalah penduduk yang paling banyak yang ada di dalam di dalam neraka. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian selanjutnya di antara dosa yang telah diancam pelakunya dalam neraka adalah dosa durhaka kepada orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua. Demikian pula kecanduan minuman keras. Demikian pula dayus. Akan kita sebutkan maknanya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang sahih yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun qad haramallahu Allahu alaihimul jannah." ada tiga golongan yang telah diharamkan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Mudminul khabar. Yang pertama adalah orang yang kecanduan dengan al-khamr. Apa al-khamr? Ya minuman keras. Yang kecanduan minuman keras. Dan yang kedua, al-abu, orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wadayus dan juga seorang yang dayus. Siapa dayus? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabar. Yang dimaksud dengan dayus, dan ini langsung diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang laki-laki yang membiarkan kejelekan di dalam keluarga. Dia adalah seorang pemimpin, harusnya bisa memimpin istrinya, memimpin anaknya kepada jalan yang sahih pada jalan yang benar kepada ketaatan tetapi justru dia membiarkan al-khabar yang membiarkan kejelekan yang ada di dalam keluarganya bahkan terkadang membantu keluarganya untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya adalah termasuk dayus yang diancam pelakunya dengan neraka maka disebutkan di sini diharapkan oleh Allah masuk ke dalam ke dalam surga. Ini adalah termasuk dia termasuk uh, dalil yang di sini adalah ancaman dan maksudnya di sini adalah diharapkan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam ke dalam surga. Kalau dia adalah seorang muslim, maka kelak dia akan kelak akan masuk ke dalam surga. Baik. Ini selanjutnya adalah pejabat yang menipu bawahannya Siapa yang menipu mawanya oh, ya. Ini adalah termasuk dosa besar Yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasna'i billahi ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan dia amanah diberikan amanat rakyat yaitu diberikan dia rakyat diberikan dia bawahan yamutu yauma yamut kemudian dia meninggal dunia pada hari ketika dia meninggal dunia wa huwa ghashun li ra'yati dan dia dalam keadaan menipu rakyatnya menipu bawahannya illa haramallahu alaihi jannah kecuali Allah akan mengharamkan atasnya surga. Orang yang diberikan jabatan, diberikan wewenang oleh Allah SWT dan dia menjadi seorang pejabat, menjadi seorang petinggi. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia menipu rakyat, membawa dosa rish, yaitu menipu rakyatnya. Maka dalam keadaan demikian Allah SWT mengharapkan dia masuk ke dalam jannah dan maksudnya adalah seperti yang sudah dikasihkan diharapkan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam ke dalam surga. Ini adalah beberapa dosa-dosa yang bisa kita sebutkan dan para ulama para rahimahullah telah mengarang ya beberapa kitab yang isinya adalah khusus tentang al jabai yang isinya adalah khusus tentang dosa-dosa besar disebutkan secara rekam oleh mereka dan sebagian besar dosa disebutkan oleh mereka ya dan di antaranya adalah al-Imam al Dahabi rahimahullah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengarang sebuah kitab yang diberi nama dengan Al-Kabair diberi nama dengan Al-Kabair artinya adalah dosa-dosa besar beliau kumpulkan di situ ya dosa-dosa yang eh, termasuk dosa besar dan yang masuk dengan dosa besar adalah setiap dosa yang e, eh, disebutkan di dalam dalil ancaman dengan neraka atau diancam dengan laknat atau di ada hukuman di dunia seperti misalnya berzina ada hukuman raja atau hukuman cambuk bagi orang yang berzina dan dia belum Jadi dia belum membunuh ada hukuman di dunia Itu membunuh tanpa hak maka dikisos jadi bunuh juga orangnya makanya ada hukuman di di dunia setiap dosa yang ada ancaman dengan neraka atau dengan laknat atau dengan hukuman di dunia maka itu adalah termasuk dosa besar ini sudah ditulis oleh para ulama dan dikumpulkan dosa-dosa tersebut dan disebutkan dalilnya oleh karena itu seorang muslim yang minimalnya setiap keluarga punya buku seperti ini supaya kita sering dia membuka dan membaca kitab tersebut dia pula keluarga kita seandainya kita tidak bisa mengajarkan kepada mereka minimal kita membeli buku tersebut supaya mereka bisa mengetahui apa yang termasuk bisa besar besar karena ini adalah termasuk yang bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka ya dan ada di dalam neraka kan azab yang sepele yang bukan ada yang ringan di dalam Al-Quran Allah SWT mengabarkan bahwasanya tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Seandainya kita melihat di dunia ada yang sangat pedih. Mungkin ada di antara kita yang pernah melihat video bagaimana ada sebagian orang dibakar hidup-hidup, ada sebagian orang dipukul rame ada sebagian orang disembelih. Ini adalah adab yang paling di dunia. Jadi Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya la yu'adzimu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Artinya adab Allah lebih pedih dari itu semua. Seandainya seseorang yang melihat atau merasakan adab yang sangat pedih di dunia, maka adab di akhirat itu lebih lebih pedih. Ya, dan ini menunjukkan ya bagaimana uh, kepedihan dan besarnya adab di akhir di neraka begitu seorang yang sampai dia bermudah-mudahan dengan dosa-dosa dan juga dengan maksiat. Di antaranya adalah seperti yang tadi kita bacakan yang kepada para hadirin sekalian. Kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan membaca ucapan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya. Beliau mengatakan yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewati jembatan tersebut yaitu jembatan sirat berdasarkan amalannya. Maksud dengan amalannya di sini adalah dosanya. Ya semakin banyak dosanya maka akan semakin lambat ya dia ketika melewati sirat. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalannya di dunia semakin tinggi keimanannya dan semakin bagus amal solehnya, maka akan semakin lancar dan semakin cepat dia melewati asyirat. Tetapi semakin kurang keimanannya dan semakin tidak berkualitas amal solehnya, maka akan semakin lambat dia melewati jembatan asirat ini. Dan mengatakan, "Faminhum man yamur kalamhil basar." Ada di antara mereka yang melewati jembatan asirat seperti kedipan mata. Ini adalah kecepatan yang luar biasa. Sampai mata dia sudah sampai ke ujung. Ya, kemudian setelahnya dua minhum man yamurru kalbarti ada di antara mereka yang melewati seperti kilat ini juga sempat yang luar biasa dan setelah itu wa minhum من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ada di antara mereka yang melewati jembatan Asirat seperti angin dan ada di antara mereka yang melewati jembatan Asirat cepatnya seperti kuda yang al-jawad itu kuda yang cepat larinya Ibnu mengatakan wa minhum man yamurru karikabil ibil. Dan ada di antara mereka yang berjalan yang melalui sirat seperti rikabil ibil. Maksud dengan rikabil ibil adalah onta yang biasa digunakan untuk tunggangan. Ya, karena di sana ada onta yang biasa digunakan dan di sana ada onta yang tidak biasa ditunggangi. Jadi setelah itu beliau mengatakan wa minhum man dan ada di antara mereka yang melewati jembatan as seperti orang yang berlari kencang wa minhum man dan ada di antara mereka yang berjalan berjalan biasa ya kalau tadi lari kalau ini berjalan biasa dan ini semua sesuai dengan amalannya wa minhum man dan ada di antara mereka yang melakukan zahf yaitu apa? Yang dimaksud dengan zahaf adalah berjalan di atas maaf pantatnya. Ya berjalan di atas pantatnya yaitu menyeret pantatnya. Ya berada di atas sirat melewati jembatan sirat dalam keadaan zahaf. Itu berjalan dengan menyerang pantatnya. Wa minhum may yuqtabu fayulqa fi jahannam. Dan ada di antara mereka yang tersambar yaitu tersambar dengan galali yaitu sama dengan mengair besi kemudian yulko fi akhirnya dia dilemparkan ke dalam ke dalam jahatan. Itu dengan sebab apa dosa yang dia lakukan di dunia fa inna al jisra alaihi kalalib karena sesungguhnya jembatan tersebut di atasnya ada pengait pengait besi jadi dengan kalalim adalah besi yang berujungnya bengkok seperti ini yang mesiah yang, ujungnya adalah lima dan ini digunakan untuk menyambar-nyambar manusia yang memang berhak untuk disambar. Kemudian tuqtafun nasi bin tuqtafun nasa bi'amali. Manusia akan disambar dengan amalan mereka. Di sini yang dimaksud adalah dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini itu seorang muslim yang maka dia sekali lagi takut dengan dosa yang dia lakukan di dunia. Dan sekarang kita masih ada waktu. Dan tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Sebelum waktu terlambat, maka dalam kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Dan Allah SWT At-Tawwabur Rahim Allah adalah zat yang maha memberikan taubat dan Allah adalah maha penyayang dan orang yang bertobat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat, syarat-syarat taubat ada tiga, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Syarat taubat ada tiga, yang pertama adalah menyesal di dalam hati, kemudian yang kedua kita tinggalkan dosa tersebut. Menyesal dalam hati dan kita ikuti dengan amalan, itu kita tinggalkan yang dosa tersebut. Kalau itu berupa kewajiban, yang ditinggalkan maka harus segera kita kerjakan kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah kita bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut di masa yang akan yang akan datang. Jadi kalau sampai kita penuhi syaratnya, maka dosa tersebut akan dihapus oleh Allah SWT. Bagaimanapun besar dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, At-ta'ibu minal Kamu Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau kita bertobat sekarang dengan memenuhi tiga syarat tadi, maka Allah akan bersihkan kita dari dosa. Artinya dibersihkan, ya tidak akan terkena akibatnya di dunia, demikian pula tidak akan terkena akibatnya di akhir. Termasuk ketika dia masuk ke dalam alam kubur, karena di sana, di sana ada ada kubur. Tidak akan dianggap dengan sebab dosa yang sudah dia lakukan apabila dia ya. Demikian pula di padang mahsyar. Demikian pula ketika dia melewati di padang sirat, apabila dia melewati jembatan tersebut dan dia dahulu di dunia sudah bertobat dari dosa-dosanya maka diharapkan dia adalah termasuk orang yang selamat ia ya, dari terjerumus dalam dalam neraka. Kemudian beliau mengatakan faman marra 'ala sirati dakhala jannah dan barang siapa yang berhasil melewati sirat maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Dia orang yang bisa melewati jembatan tersebut kita berharap ya, kepada Allah SWT semoga Allah SWT memasukkan kita termasuk golongan ini itu golongan orang yang melewati sirat yang dengan selamat. Yang beliau mengatakan dan barang siapa yang melewati jembatan sirat berhasil melewati jembatan silat meskipun dengan perangkat seperti yang tadi disebutkan akan masuk ke dalam ke dalam surga. Yang kalau sudah sampai ujung berikutnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya setelah itu, faida abaru alaih, wukifu ala kamqaratin Baina jannati wan Apabila sudah melewati jembatan as maka orang-orang yang beriman akan dihentikan di pangkor. Akan diberhentikan di pangkor. Yang masuk sebelum masuk ke dalam surga, mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang dinamakan dengan pangkor. Baina jannati wan yang posisinya antara surga dengan neraka. Jadi sebutkan mereka melewati apa? Neraka. Setelah itu dikumpulkan orang-orang yang beriman di sebuah tempat yang dinamakan dengan Khandara. Mereka berkumpul di situ sebelum masuk ke dalam ke dalam surga. Apa yang terjadi di sana? Fayuflasu lima ba'dihim lima. Maka mereka akan dikisos sebagian dari sebagian yang lain. Jadi masa dengan kisos di sini adalah dibalas satu dengan yang lain dari sebab zil yaitu dendam atau perasaan hasad dan juga dengki yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Nah, kita tahu bahasanya terkadang ada rasa iri di dalam hati kita kepada orang beriman yang yang lain. Inilah yang akan dikisos di antara orang-orang beriman ketika mereka di Ada Adapun kisos yang isinya adalah kisah tentang kezaliman harta, demikian pula kehormatan, demikian pula fisik, maka ini terjadi ketika mereka di padang mahsyar. Ini terjadi ketika mereka di padang mahsyar. pun yang terjadi di kantor maka di situ adalah yang dikrisis adalah dil yaitu perasaan yang dalam tidak baik yang ada di dalam hatinya yang eh, kepada orang muslim yang lain atau kepada orang yang beriman yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yakhrusul mu'minuna minan nar fa yuhbasuna ala qatratin baina jannati wa nar." Beliau mengatakan, ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka. Selamat melewati neraka di atas jembatan as فيحبسون على قطرة من الجنة بين الجنة والنار maka mereka akan yuhbasun yaitu akan ditahan di sebuah kontoran antara surga dan neraka fayuktasu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya kemudian dikisos di antara mereka yang terjadi di antara mereka di dunia di pasal ada intisal tentang bil yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran wa naza'na ma fi sudurihim min ghil dan kami akan hilangkan dari mereka yang orang-orang beriman yang ghil di dalam dada-dada mereka kalau ada masa dengki di antara mereka di antara orang-orang beriman maka saat itu akan di nisos di antara mereka dia setelahnya beliau mengatakan bainahu fi dunya hatta حتى إذا wa ونقوا udhina lahum fi دخول jannah Kemudian apabila sudah dibersihkan hati mereka, mereka sudah disucikan dan sudah dibersihkan, udhina lahum bidukhulil jannah. Maka setelah itu akan diizinkan mereka masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi yang akan dibersihkan saat itu adalah ya al-ghil rasa dengki, rasa dendam yang ada di antara kaum muslimin dan apabila sudah bersih yang ada di dalam hati mereka maka setelah itu akan dimas dimasukkan dan diizinkan masuk ke dalam ke dalam surga. Oleh karena itu, ya seorang muslim apabila dia ingin selamat di kafarah tersebut dan ingin sebentar kisosnya, maka janganlah dia memperbanyak dendam dan juga dengki kepada orang muslim yang lain karena semakin banyak il dan juga dendam dengki kepada orang muslim yang lain maka akan semakin lama bisa di kotoran tersebut. baik, setelah itu beliau rahimahullah mengatakan Udina lahum fi di jannah akan dimasukkan akan diizinkan mereka masuk ke dalam surga berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa awwalu man yastafihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali akan meminta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali adalah setelah orang-orang beriman dibersihkan di orang, maka yang pertama kali akan meminta kepada penjaga surga supaya membukakan pintu adalah siapa? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan wa ana awwalu man yaqra'u bab jannah dan aku adalah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan ati bab jannah يوم القيامة فأستغفر فيقول الخازن man anta Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku akan membukanya meminta dibukakan kemudian berkata Al-Khazin yaitu penjaga surga man anta siapa engkau Fakul maka aku mengatakan Muhammad Fayaqulu Ika umintu La aftahu li ahadin qawla Dia menjaga surga tersebut mengatakan Dengan kola aku diperintah Aku tidak membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelumku. ini juga menunjukkan bahasanya yang pertama kali akan dibuka pintu surga adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah syafaat khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian beliau mengatakan awalu man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu. Dan orang yang pertama kali atau umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah umatnya Rasulullah saw. Itu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memuliakan mereka dijauhkan dibanding umat-umat yang lain. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah kita ini ada rahmat yang terakhir. Sebelum kita ada rahmat yang yang lain, kita ada rahmat yang terakhir. Al awwaluna yawmal qiyamah. Tetapi kita umat yang pertama pada hari kiamat. Wa nahnu awwal man yadkhul jannah dan kita yang pertama kali akan masuk ke dalam ke dalam surga. Ini bukan seperti yang disampaikan sampaikan di sini bahwasanya umat yang pertama kali akan masuk ke dalam sudah dalam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insyaallah kita hadirkan pembahasan kita ini besok insyaallah. Kita cukupkan sekian dan bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas ya dengan tulisan yang jelas dan disampaikan ke depan. belah umatku menjadi 73 firqa menjadi 73 golongan kulluha finnar semuanya masuk ke dalam neraka illa wahidah kecuali satu golongan sahabat radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mereka bertanya ya Rasulullah wa man hiya ya Rasulullah wa man hiya ya Rasulullah siapakah golongan yang satu ini? Mereka tentunya ingin masuk ke dalam golongan yang satu ini. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana sifat golongan yang selamat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, "Man ana alaihi wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas sunnahku dan juga sunnah para sahabatku radhiyallahu Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat yang barang siapa dia bersifat dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maka dia termasuk golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perpecahan dan yang kedua dia selamat dari neraka. Sebagaimana dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu Finnari illa wahidah Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali kecuali satu Ya, ucapan beliau, setelah "Satafdariku mati akan berpecah belah umatku menunjukkan bahwasanya 73 golongan ini adalah masih umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mereka yang masuk ke dalam neraka 72 golongan tersebut bukan berarti mereka orang yang kafir, Nabi mengatakan umat ini akan berpecah belah umatku. Menunjukkan bahwasanya 73 golongan semuanya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka berpecah? Mereka berpecah karena bid'ah yang mereka lakukan. Yang melakukan bid'ah, yaitu perkara yang diadakan di dalam agama. Seharusnya mereka memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memegang sunnahnya para sahabat radhiyallahu tetapi mereka memecahkan diri dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat kemudian melakukan bid'ah di dalam agama inilah yang menyebabkan perpecahan dan karena itu Nabi SAW memberikan jalan keluar ya supaya kita bukan termasuk aliran-aliran tersebut dan bukan termasuk orang yang diancam dengan neraka sebagaimana dalam hadis tadi maka kita harus mengikuti zaman beliau ma'ana alaihi wa ashabi orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabat di atas sunnah Rasulullah SAW itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis karena sunnah Rasul adalah jalan Rasulullah SAW dan jalan beliau berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah wa ashabi demi wa ashabi demikian pula sahabat beliau dan ini menunjukkan kewajiban kita ia menjalankan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabat Allah. Allah Jadi kalau ingin selamat, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau hanya sekedar mengikuti Al-Quran dan sunnah, maka semua aliran tadi mengaku dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Aliran apa saja? Kalau ditanya, maka dia akan menjawab, menjawab dalilnya ini. Menjawab dalilnya ini, ini Al-Quran, ini Sunnah. Tetapi pemahamannya dari mana? Bukan pemahaman para sahabat. Mungkin pemahaman imamnya. Atau pemahaman dari akalnya. Sehingga kita dapatkan sebagian aliran, Masya Allah, punya intima, punya perhatian yang besar dengan ya sunnah Rasulullah SAW pelajari Sahih Bukhari, mempelajari Sahih Muslim, mempelajari tafsir atau pelajari Al-Qur'an dari awal sampai akhir, tetapi saya dia tersesat. Kenapa sebabnya? Karena dia memahami Al-Qur'an dan hadis bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu Jadi kalau hanya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, semua aliran juga demikian. Bahkan orang yang meninggalkan sholat bisa berdalil dengan Al-Quran. Ya, demikian pula orang-orang Nasrani juga bisa berdalil dengan Al-Quran. Tetapi yang menyimpang dan yang kurang dari mereka adalah masalah pemahaman. Karena itu beliau mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas sunnahku dan juga sunnah para sahabatku. Menunjukkan kewajiban kita ya ketika memahami Al-Quran dan Hadis adalah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Agama Islam adalah agama yang asing Benar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan badal Islam ghaliban wa sayaudu ghaliban kama bada faquda lil ghuraba. Beliau mengatakan Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Ya, awalnya adalah asing dan akan kembali asing. Sebagai ulama mengatakan ini adalah keadaan orang di akhir zaman dia di antara pemeluk Islam sendiri dia dia merasa asing karena dia tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar sementara banyak saudara-saudara Islam yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan, dan hadis sehingga terkadang dia dicela oleh orang muslim sendiri ketika dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasul menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan adat ini, jalankan amalan ini dan seterusnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tetapi dia dianggap asing oleh saudaranya sendiri, bahkan dicela, bahkan diganggu dan lain-lain. Maka ini adalah termasuk makna wasaya wasayyudu wariman kama bada akan kembali asing fatuba lil maka keberuntungan bagi para ghuraba yaitu orang-orang yang dianggap asing. Jadi menunjukkan anjuran dan dorongan bagi kita untuk bersama di dalam berpegang dengan syariat Islam. Bersama dengan syariat Islam meskipun orang mengganggu, meskipun orang mencela dan lain-lain maka kita berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla sampai kita meninggal dunia wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.